Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang demikian indah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Panggillah Allah taala dengan nama-nama yang indah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyebutkan asma Allahil husna sebagaimana disebutkan di dalam hadis datang riwayat yang berbeda-beda di antaranya ada yang menyebutkan al-ghib atau juga ada riwayat yang menyebutkan Al-Gharib dan beberapa nama-nama yang lain sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar beliau. Maka panggillah Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama baik manapun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala niscaya Allah Ta'ala akan mengabulkan, akan menjawab panggilan kita, akan menerima apa yang kita minta, apa yang kita panjatkan kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang memanggil kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan panggilan Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Disebutkan di dalam suatu riwayat bahwasanya yang memanggil kepada Allah dengan panggilan Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin sebanyak tiga kali. Maka Allah Ta'ala akan mengabulkan apapun yang diminta oleh hamba tersebut. Di dalam riwayat yang lain pula, barang siapa yang memanggil kepada Allah Ta'ala dengan panggilan, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana. Wahai Tuhan kami, sebanyak lima kali dia memanggil Ya Rabbana. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Di dalam asar tersebut disebutkan bahwasanya dia akan dikabulkan apa yang dia minta setelah memanggil kepada Allah Ta'ala dengan panggilan Ya Rabbana tersebut. Panggil kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah Ta'ala, sungguh sebagaimana diriwayatkan Allah Ta'ala malu apabila melihat hambanya mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Allah malu untuk mengembalikan kedua tangan tersebut dengan hampa tanpa terkabul apa yang dia minta. Doa kepada Allah dengan menggunakan asma Allahil husna sebagaimana Allah mengajarkan kepada kita. Panggil dengan nama-nama yang indah ini, panjatkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita untuk mengabulkan apapun yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula bahwasanya apabila seseorang berhenti menanti di pintu seorang saudagar yang kaya raya memanggil saudagar tersebut berkali-kali maka ketika dibukakan pintu oleh sang saudagar ditanya apa maumu wahai miskin wahai fagir apa yang kau minta setelah mengetuk lama di muka pintuku ini. Bilang aku hanya minta 100 rupiah atau 1000 rupiah. Penantianmu yang lama untuk hal yang sedikit. Maka ini ambil, jangan lagi 100, 1000, 10 ribu, 100 ribu, sejuta. Di mata saudagar tersebut kecil, diberikan begitu saja. Sungguh hajat kita, hajat semua manusia, hajat semua makhluk di sisi Allah Ta'ala lebih kecil daripada seribu rupiah di mata kita minta, jangan berhenti kepada Allah. Sebab kita meminta kepada Allah yang maha kaya. Yang mana banyaknya permintaan manusia tidak akan mengurangi gudang karunia Allah. Banyaknya orang yang meminta tidak akan membingungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan segan-segan untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkat asma Allahil husna ini.